dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan mengenai idhofah kemudian beliau masuk ke dalam sub pembahasan mengenai al-faslu bainal mudhafi wal mudhafi ilaihi yaitu menyisipkan suatu kata atau menyelipkan kata di antara mudhaf dan mudhaf ilaihi Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-418 dan bait yang ke-419. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan fasla mudhafin shibahi fi'lin ma nasab maf'ulan au ajiz wa lam yu'ab. Faslu yaminin wattiroron wujida bi ajnabiyyin au bina'tin au nida. Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan ya ajiz perbolehkanlah fasla mudhafin syibahi fi'lin ma nasabahu maf'ulan au dharfan. Atau ma nasaba di sini aidnya hak dihilangkan nanti akan dijelaskan itu Intinya dari bait ini bahwa perbolehkanlah menyisipkan ya kata antara mudhof dengan mudhof ilaih jika mudhofnya itu berupa sesuatu yang menyerupai fiil. Artinya sesuatu yang dapat beramal. Jadi syaratnya mudhofnya itu adalah sesuatu yang menyerupai fiil yaitu sesuatu yang dapat beramal. Ya, sesuatu yang dapat menasabkan Kemudian maf'ulan au dhorfan. Nah, yang disisipkan antara mudhof dengan mudhof ilaih itu adalah makmul bagi mudhof tersebut. Ya, bisa jadi berupa maf'ul atau dhorof. Walam yu'ab faslu yaminin. Dan tidak mengapa menyisipkan sumpah di antara mudhof dan mudhof ilaihi. Ya, nanti itu akan dijelaskan. Wattiroron wujida bi ajnabiyin au bina'tin au nida. Dan pada kondisi ittiror ya, terdapat ittiror maksudnya ini adalah doruroh, ya, darurat. Nanti dorurohnya yang dimaksud adalah syariyah. Ya, aturan yang diperbolehkan dalam syair. Maka boleh menyisipkan ajnabi. Ya, ajnabi itu mudahnya yang bukan merupakan makmul dari mudhof. Kalau tadi kan yang boleh disisipkan itu yang menjadi makmul dari mudhof karena mudhofnya suatu kata yang beramal. Nah, di sini boleh juga kalau yang disisipkan itu ajnabi. Ya, ajnabi. Namun ini dalam darurat syair. Kemudian au bina'tin bisa juga dengan na'at au nida ya atau bisa juga dengan nida. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau menjelaskan min ahkamil idhafati annahu la yajuzul faslu bainal mudhafi wal mudhafi ilaihi. Di antara hukum-hukum dari idhafah itu bahwa tidak boleh menyisipkan atau menyelipkan kata di antara mudhof dengan mudhof ilaihi. Jadi hukum asalnya dalam idofah, ya setelah mudof itu langsung mudof ilaihi, tanpa boleh disisipkan atau diselipkan kata yang lain. Mengapa? Li'annal mutadhayifaini zilatil kalimatil wahidati dzatil juz'aini. Ya, karena apa? Li'annal mutadhayifaini, karena dua kata yang memiliki hubungan idofah, itu biman zilatil kalimatil wahidati. Itu kedudukannya seperti satu kata. Dua kata yang memiliki hubungan idofah itu kedudukannya seperti satu kata. Zatil juz'aini, yang memiliki dua bagian. Ya, jadi namanya mudof dan mudof ilaihi itu kedudukannya seperti satu kata, namun memiliki dua bagian ghaira anna hunaka mawadhi'u ajazan nuhatu al-fasla fiha bainal mudhafi wal mudhafi ilaihi. Ya ghaira anna hunaka ya meskipun demikian hunaka mawadhi'u ya ada keadaan-keadaan ajazan nuhatul fasla fiha bainal mudhafi wal mudhafi ilaihi ada kondisi-kondisi di mana para ulama nahwu itu memperbolehkan penyisipan, ya, penyelipan kata di antara mudhof dengan mudhof ilaihi fi saatil kalami. Ya, pada kondisi yang luang atau memungkinkan hal tersebut itu dapat dilakukan ketika menyusun kalam. Istina dan ila ma waroda fil Qur'ani bersandarkan atau berdasarkan kepada ya apa yang datang dari Al-Qur'an berarti terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an wa kalamil arabi demikian juga bersandar pada apa yang diucapkan oleh orang Arab terdahulu wa jawazul fasli fiha fi syi'ri dan diperbolehkannya menyelipkan kata di antara mudhof dan mudhof ilaihi itu lebih kuat hukumnya pada syair. Jadi lebih kuat hukumnya pada syair. Ya, karena kalau dalam syair itu kan ada darurat syair. Ya, darurat syair karena kalau dalam prosa tidak boleh, terkadang dalam syair itu boleh. Nah, di sini juga sama. Menyisipkan kata di antara mudhaf dengan mudhaf ilaihi itu diperbolehkan dan hukumnya lebih kuat pada syair. Wa hunaka mawadhi'u ya yajuzul faslu fiha lid-darurati syi'riyati. Dan di sana ada juga tempat-tempat atau keadaan-keadaan yang lain di mana diperbolehkan menyisipkan kata di antara mudhof dengan mudhof ilaih, namun kalau ini khusus untuk darurat syair. Maka kemudian beliau memerinci Fayajuzul faslu fin nathri fi thalafi masaila. Maka boleh menyisipkan kata di antara mudhof dengan mudhof ilaih dan ini pada nathr ya pada prosa artinya bukan pada syair. Kapan itu fi thalafi masaila? Pada tiga permasalahan. Al-awwalu permasalahan yang pertama, seharusnya lebih tepat al-ula ya, karena salafi masaila itu dari mas'alatun, ya berarti al-mas'alatul ula. Tapi ya kita ikut baca di sini saja. Al-awalu, permasalahan yang pertama, ya atau keadaan yang pertama, an yakunal mudhofu masdaron. Ya, ketika mudhofnya itu berupa master Wal mudhofu ilaihi fa'ilahu ya an yakunal mudhofu masteron wal mudhofu ilaihi fa'ilahu yaitu ketika mudhofnya berupa masdar dan mudhof ilaih itu adalah fa'il dari masdar tersebut wal fasilu imma maf'uluhu au dzarfuhu dan fasilnya yang disisipkan yang diselipkan di antara mudhof dengan mudhof ilaihinya itu bisa jadi maf'ulnya, ya maf'ul dari masdarnya, atau dhorof dari masdarnya. Fal awalu, maka contoh yang pertama berarti yang disisipkan atau yang menjadi perantaraan antara mudhof dengan mudhof ilaih itu adalah maf'ulnya. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat ke 137 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum. Ya, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum. Ya dan demikianlah ya mereka, para pemimpin-pemimpin mereka, para pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka. Ya, memandang bahwa membunuh anak-anak mereka itu adalah perkara yang baik. Ya. Kemudian eh, kita lihat di mana syahidnya. Faqad qara'a Ibnu Amirin wa huwa minas sab'ati dan sungguh ya faqad qara'a Ibnu Amirin maka sungguh Ibnu Amir rahimahullahu taala wa huwa minas sab'ati dan beliau adalah salah seorang ulama qiraah yang tujuh maka beliau membacanya apa zuyyina ya bukan zayyana tetapi zuyyina bidommi zai dengan mendomahkan huruf zai mabniyan lima lam yusamma fa'iluhu yang itu adalah mabni untuk susunan di mana fa'ilnya itu tidak disebutkan. Ya, ini kalau di luar ayat Al-Qur'an sering disebut sebagai fi'il majhul. Ya, fi'il majhul, zuyyina. Ya, zuyyina. Jadi Ibnu Amir rahimahullah ta'ala, beliau salah seorang ulama kiro'ah membacanya dengan zuyyina. Kemudian, wa raf'i qatlu. Ya, wa raf'i qatlu. Sedangkan qatla, tadi kan kalau di ayat itu qatla. Nah, beliau membaca qatlunya itu di rafa'kan. Ala annahu naibu fa'ilin. Mengapa qatlu dibaca rofa? Karena itu ya kedudukannya dianggap sebagai naibul fa'il. Berarti wa kadzalika zuyyina likatsirin minal musyrikina qatlu auladihim syuraka'uhum. Ya. Maka qatlu dibaca rofa oleh Ibnu Amir rahimahullahu taala. Wa huwa mudhafun dan qatlu kedudukannya sebagai mudhaf. Wa, oh berarti dibaca aulada, ya maaf. Qatlu auladahum ala annahu maf'ulun lil mastari. Ya berarti wa kadzalika zuyyina likatsirin minal musyrikina ya qatlun berarti ya qatlun auladahum syuraka'uhum. Ya wallahu a'lam ini yang lebih mendalami kiroah yang tahu bagaimana Ibnu Amir rahimahullahu taala membacanya. Yang jelas qatlu dibaca rofa, tapi dia mudof, ya, berarti qatlu. Ya, tetap berarti dibaca tanpa tanwin. Kemudian auladahum itu dibaca uh, mansub. Ya. Na, wa nasbi auladahum ala annahu maf'ulun lil masdari. Berarti wa kadzalika zuyyina likatsirin minal musyrikin qatlu auladahum Kemudian syuroka ihim. Nah, kotlu auladahum syuroka ihim. Jadi syahidnya di situ. Kotlu auladahum syuroka ihim. Ya. Ya, jadi tadi aula auladahum dibaca nasab sebagai maf'ul bagi masdar wajari syuroka ihim dan syuroka ihim dibaca majarur ala annahu mudhafun ilaihi karena kedudukannya yang sebagai mudhaf ilaih bagi uh, eh, lafat qatlu. Ya. Kemudian fa fa fusila bainal masdaril mudhafi ila fa'ilihi maka diselipkan di antara masdar yang masdar itu menjadi mudhaf tadi lafat qatlu ila fa'ilihi yang disandarkan kepada fa'ilnya. Ya, disandarkan kepada fa'ilnya. Artinya lafat syuroka'ihim, i itu adalah fa'il bagi masdar yaitu qatlu. Ya, huwa qatlu. Ya, qatlu itu adalah masdar yang kedudukannya sebagai mudhaf. Wa bainal mudhafi ilaihi. Ya, dan juga dengan mudhaf ilaihinya yaitu ihim. Walfasilu dan yang menjadi perantaraan atau yang disisipkan antara mudhof dengan mudhof ilaihi adalah huwa maf'ulul masdari, yaitu maf'ul dari masdarnya. Auladahum, ya lafat auladahum. Kita lihat catatan kaki. Laqad ratta az fil kasyafi Ya, jadi laqadarat az-Zamakhsyariyu fil Kasyafi, maka sungguh az-Zamakhsyari beliau membantah di dalam kitab beliau Al-Kasyaf Al-Mujallad Tsaniya pada jilid kedua safhat Tsnatai wa Arba'ina pada halaman 42 hadhil qiraata. Ya, beliau membantah atau menyanggah cara membacanya Ibnu Amir rahimahullahu taala ini. Kemudian wa nusiba li abi aliyinil farisiyi wa bni atiyata radduha aidon. Dan bantahan ini, ya bantahan terhadap kiro'ah ini juga disandarkan kepada Abu Ali al-Farisi dan Ibnu Atiyah juga. Berarti yang membantah itu ada Az-Zamakhsyari, Abu Ali al-Farisi dan Ibnu Atiyah binaan ala ma dhahaba ilaihil basriyuna. Dan itu berdasarkan kepada pendapat yang dipegang para ulama nahwu dari Basroh. Apa pendapat dari para ulama nahwu dari Basroh? Min adami jawazil fasli, ya karena mereka tidak memperbolehkan menyelipkan bainal mudhofi wal mudhofi ilaihi Ya, tidak boleh menyisipkan atau menyelipkan di antara mudhof dengan mudhof ilaihi illa bidzorfi fakot, Ya, melainkan hanya zorof saja. Artinya para ulama nahwu dari Basroh itu hanya memperbolehkan menyisipkan zorof di antara mudhof dengan mudhof ilaihi. Sementara tadi pada ayat tadi dengan cara membaca Ibnu Amir rahimahullahu taala yang disisipkan itu adalah maf'ul. Auli darurati syi'ri atau para ulama Basrah memperbolehkan maf'ul misalnya yang disisipkan tetapi itu darurat syair. Wa ka'annahu dhanna annal qira'ata ijtihadiyatun. Ya, nah ini yang penting. Maka seolah-olah Az-Zamakhsyari itu berasumsi bahwa yang namanya kiroah, cara membaca Al-Quran, itu ijtihadiyatun, sesuatu yang ijtihadiyah. Sesuatu yang merupakan ijtihad dari uh, eh, qori, para ulama kiroah, yaitu itu seolah-olah mengasumsikan seperti itu. Wa anna sawaba khilafuha. Padahal yang betul itu adalah sebaliknya. Yang namanya kiro'ah itu bukan ijtihadiyah cara membaca dari para ulama kiroah, apalagi ini beliau Ibnu Amir rahimahullah ta'ala itu ulama kiroah yang besar. Salah seorang di antara tujuh ulama kiroah yang besar. Ya. Maka itu bukan ya. Ya, wal fasihu siwaha. Atau maaf, ini masih pendapat dari uh, eh, Zamakhsyari ya, ya bahwa Zamakhsyari itu berpendapat bahwa yang namanya kiroah itu ijtihadi ya. Wa anna sawaba khilafuha. Dan yang betul itu adalah sebaliknya. Ya cara membaca yang yang lain, yang jumhur. Berarti cara membaca yang dibaca qatla dihim auladihim uhum Ya. Wal fasihu siwaha. Dan yang fasih itu adalah yang Cara membaca yang tadi, qatla auladihim syurakauhum. Ya, jadi di sini Az-Zamakhsyari itu mengkritik cara membaca dari Ibnu Amir rahimahullahu taala. Kemudian beliau melanjutkan wa hadza'tiradun fasidun. Akan tetapi ini adalah kritik yang tidak benar. Yang kritik yang tidak tepat dari Az-Zamakhsyari. Waman hajun mardudun. Juga metode yang tertolak. Metode ini, metode kritik ini itu tertolak. Mengapa walayan bagi tashihul qiraati bi qawaidil arabiyati? Nah ini kaidah yang penting. Tidak seharusnya kita mengoreksi bacaan kiroah dari ulama kiroah yang tujuh dengan kaidah bahasa Arab. Ya, tidak mungkin kita mengoreksi bacaan dari Al-Quran dengan riwayat yang tujuh, dengan kaidah bahasa Arab, tidak mungkin. Ya. Bal yan bagi tashihu qawaidil arabiyyati bil qiraati. Nah, ini yang tepat. Bahkan yang seharusnya dilakukan itu adalah mengoreksi kaidah bahasa Arab dengan kiroah, dengan bacaan Al-Quran. Jadi kaidah bahasa Arabnya yang harus dikoreksi, bukan bacaan Al-Qur'annya. Wa qira'atu bani Amirin qira'atun sab'iyatun thabitatun. Dan cara membaca dari Ibnu Amir itu termasuk qira'ah sab'iyah. Ya, termasuk dari tujuh ya tujuh qori yang atau tujuh cara membaca qira'ah yang sabit yang sudah tetap Ya, para ulama kiroah sudah sepakat bahwa itu semua itu adalah fasih. Ya, kiroah sabaiyah semuanya fasih, semuanya bahasa Arab yang fasih, yang sudah tetap. Wabnu Amirin min kibarit tabi'ina. Dan Ibnu Amir rahimahullahu ta'ala itu termasuk seorang tabi'in yang termasuk kibar. Ya, termasuk tabi'in yang besar. Artinya pasti mendengar langsung dari para sahabat tidak mungkin beliau uh, berijtihad cara membaca yang seperti tadi kalau tidak ada dasarnya. Mata sanata famania ashrota wa mi'atin minal hijrati. Dan Ibnu Amir rahimahullahu taala itu wafat pada tahun 118 Hijriyah. Akhadhal Qur'ana 'anis sahabati dan Ibnu Amir rahimahullah taala itu mengambil riwayat Quran langsung dari para sahabat. Ka Uthmani bani Affan, mm, Ka Uthmana bani Affan, ya seperti Uthman bin Affan, ya Uthmana bani Affan, ya seperti Uthman bin Affan, wa Abi Darda'i dan juga dari Abu Darda radhiyallahu anhuma. Ya. Semoga Allah meridhai beliau berdua. Wahuwa huwa ma'adhalika arobiyun sarihun min samimil arobi Dan karena beliau mengambil langsung riwayat dari sahabat, yaitu Uthman bin Affan dan Abu Darda, maka cara membaca seperti itu adalah bahasa Arab yang sudah sorih, yang sudah jelas. Min somimil arobi dari bahasa Arab yang murni. Fakalamuhu hujjatun. Maka cara membaca beliau dari Ibnu Amir itu adalah hujjah. Ya, menjadi bisa menjadi dasar argumen. Wa qauluhu dalilun dan pendapat beliau itu adalah dalil untuk cara membaca Al-Qur'an bahkan dalam bahasa Arab. Li'annahu kana qabla an yujadal lahnu wa yutakallamu bihi. Karena beliau itu dulu bertutur pada zaman tabi'in itu sebelum terdapat kesalahan bahasa Arab. Kita mengetahui bahwa ilmu bahasa Arab itu dibuat itu karena mulai ada kesalahan membaca di antara orang Arab. Nah, pada zaman beliau itu belum ada. Ya, belum ada kesalahan membaca bahasa Arab. Dan kesalahan tersebut belum diucapkan pada masa tersebut. Fakaifa Wa koroa qara'a bima talaqqa wa talaqqana. Ya, maka bagaimana mungkin dan sungguh beliau itu membaca Al-Qur'an dengan cara membaca yang beliau menerima dan bertemu langsung dengan para sahabat. Warawa wa sami'a Ya dan juga beliau meriwayatkan langsung, yang menerima secara lisan, kemudian mendengarkan secara langsung dan melihatnya. Ya. Maka bagaimana mungkin beliau yang meriwayatkan dengan cara seperti itu, itu disalahkan dengan kaidah bahasa Arab. Ya, itu sesuatu yang tidak mungkin. Wa tasadda lirraddi ala zamakhsyariyi wa ghairihi ulama'u ajilla'u. Ya. Maka sungguh ya telah menentang yang sudah berhadapan langsung atau membantah bantahan dari Az-Zamakhsyari dan selain beliau itu dibantah oleh ulama'u ajilla'u, para ulama-ulama yang mulia. Ya, jadi sudah banyak ulama yang membantah bantahan dari Az-Zamakhsyari ini dan selain beliau. Minhum di antara mereka yang membantah Az-Zamakhsyari adalah Abu Hayyan, yaitu Abu Hayyan fi Al-Bahril Muhiti ya, dalam kitab beliau Al-Bahrul Muhit. Indal indal ayatil madhkurati min suratil an'ami. Ketika beliau menjelaskan mengenai ayat yang disebutkan tadi dari surat Al-An'am. Kemudian wa benul Muniri dan juga Ibnul Munir Al-Iskandariyu yaitu Al-Iskandari fi ta'liqihi ala tafsiriz zamakhsyari Ya ketika Ibnu Ibnu Ibnul Munir Al-Iskandari itu memberikan taklik catatan terhadap tafsir Az-Zamakhsyari. Kemudian wasahibu an-nasyri fil qiraatil ashri dan juga penulis dari an-nashr fi al-qiraatil ashr. Al-Mujallad Tsaniyah jilid kedua safhata 30 wa 200 wa ila safhati arba'in wa 200 wa halaman 263 sampai halaman 264. Ya, kita kembali ke atas. Ya, ini tadi cara membaca dari Ibnu Amir. Ya, jadi zuyyina likathirin minal musyrikina qatlu auladahum syurakaihim. Ya, watak, watakdiru, maka takdirnya kalau dibaca dengan cara seperti itu, qatlu syurakaihim auladahum ya qatlu syurakaihim auladahum yaitu ya sama um, kebanyakan dari mereka atau para pemimpin dari kaum musyrikin tersebut itu um, membunuh anak-anak mereka. Wa ma'nal ayati dan makna dari ayat tersebut annal qatla mudhafun lisyurakai ya bahwa pembunuhan tersebut itu disandarkan kepada ya sekutu sekutu mereka li'annahum humul fa'iluna ya karena mereka semua itulah ya orang-orang musyrik tersebut yang melakukan hal tersebut wal maqtulu humul auladu sedangkan yang dibunuh itu adalah anak-anak wallahu a'lamu Kemudian wamithaluthani, kemudian contoh yang kedua, tadi yang disisipkan itu adalah maf'ul. Nah yang kedua itu yang disisipkan adalah dhorof. Wahuwa kaunul fasili dhorfan. Yaitu yang diselipkan atau disisipkan di antara mudhof dengan mudhof ilaih itu adalah zorof. Ma hukiya an ba'di man yuthiqu bi jadi contoh yang kedua itu adalah yang disisipkan Zorof itu apa yang dihikayatkan dari sebagian orang Arab yang yang kuat atau sempurna bahasa Arabnya. Yang berarti orang-orang Arab terdahulu, beliau mengatakan, Tarku yauman nafsika wahawaha sa'yun laha fi rodaha. Ya, Hari ini itu meninggalkan atau hawa nafsumu atau jiwamu itu meninggalkan hawa nafsunya. Itu adalah upaya untuk ya memusuhi hawa nafsu tersebut. Maka syahidnya apa? Fatarku mubtada'un wa huwa mudhafun. Maka lafat tarku itu adalah mubtada dan dia juga sebagai mudhaf. Wa nafsika mudhafun ilaihi min idhafatil masdari ila fa'ilihi. Dan lafat nafsika itu adalah mudhof ilaih. Dan ini termasuk bab atau pembahasan penyandaran masdar kepada fa'ilnya. Wal fasilu yauman. Dan yang disisipkan antara mudhof dengan mudhof ilaih itu adalah lafat yauman. Wahuwa dhorfun lil masdari. Dan itu adalah dzarf bagi masdar tarku. Wahawaha maf'ulun ma'ahu mansubun dan lafat hawaha itu adalah maf'ul ma'ah yang mansub. Sa'yun laha khobarul mubetada'i. Dan lafat sa'yun laha itu adalah khobar mubetada'i. Almas masalatu thaniyatu, ya berarti tadi yang lebih tepat al-ula mungkin ya. Permasalahan yang kedua, an yakunal mudofu wasfan, yaitu ketika mudhofnya itu berupa wasf wal mudhofu ilaihi maf'ulahu al-awwala. Dan mudhof ilaihinya adalah maf'ul yang pertama bagi uh, e, wasaf tersebut. Wal fasilu imma maf'uluhu tsani au dzarfuhu. Dan fasilnya yang menjadi perantaraan atau disisipkan di antara mudhof dengan mudhof ilaih itu adalah maf'ulnya yang kedua atau zorofnya. Fal awwalu kaqauli syairi. Contoh yang pertama berarti yang disisipkan itu adalah maf'ul yang kedua dari wasaf itu adalah mazala yuqinu man ya ummuka bil ghina wa siwaka mani'un fadlahul muhtaji. Ya man ya ummuka orang yang menemuimu atau bermaksud memiliki keperluan kepadamu itu mazala yuqinu ya, senantiasa ya, memastikan meyakinkan bil dengan harta. Wasiwa kama fadlahu al-muhtaji. Dan orang selainmu itu menghalangi ya, kemurahan hati kepada orang yang memerlukan. Nah, kita lihat catatan kaki dari syahid ini. yang i'rab dari syair tadi, mazala manafiyatun. Ya, mazala manya adalah manafiyah. Wazala fi'lun madin naqisun. Zala itu adalah fi'il madhi yang naqis. Yarfa'u lisma wa yansibul khobaro. Yang merofakkan isim dan menasabkan khobar. Yuqinu fi'lun mudhari'un. Lafat yuqinu adalah fi'il mudhari'. Wa fa'iluhu domirun mustatirun ya'udu ala smizala al-mutaakhiri. Dan fa'il dari yuqinu itu adalah domir mustatir yang kembalinya kepada isim zala yang diakhirkan. Wal jumlatu khobaru zala. Dan jumlah tersebut itu adalah khobar zala. Man ismun mausulun ismu zala. Man adalah isim mausul yang kedudukannya sebagai isim zala. Ya ummuka al-jumlatu silatul mausuli. Dan ya ummuka adalah jumlah yang kedudukannya sebagai silah mausul. Bil ghina muta'alliqun bil fi'li yuqinu. Lafat bil ghina itu ya berhubungan dengan fi'il yuqinu. Wasiwaka dan lafat siwaka siwa mubtada'un marfu'un bidommatin muqottarotin 'alal alifi litta'adzuri. Lafat siwa adalah mubetada, yang marfu yang tanda rofaknya adalah dommah yang ditakdirkan di atas alif karena ta'adzur ya ada udzur atau mustahil karena alif itu tidak bisa diberikan harokat. Wal kafu mudhafun ilaihi. Kaf yang ada pada siwaka itu mudhaf ilaihi. Mani'u khobarul mubetada'i, dan lafat mani'u adalah khobar mubetada'i wa huwa mudhafun dan itu adalah mudhaf wal muhtaji mudhafun ilaihi lafat al muhtaji adalah mudhaf ilaihi fadlahu maf'ulun bihi lismil fa'ili fadlahu adalah maf'ul bih untuk isim fa'il yaitu mani'u wal ha'u mudhafun ilaihi dan hak yang ada pada fadlahu itu mudhaf ilaihi Nah, kemudian Faqauluhu mani'u, maka ucapan penyair tersebut, yaitu mani'u wasfun, itu wasf. Mengapa li'annahu ismu fa'ilin? Karena mani'u adalah isim fa'il. Dan isim fa'il itu wasf yang dapat beramal seperti fi'il. Kemudian, wa fi'luhu mana'a, dan fi'il dari mani'u, yaitu mana'a, Yata'adda maf'ulaini. Itu muta'addinya kepada dua maf'ul. Ya, jadi fi'il mana'a itu memerlukan dua maf'ul. Wa qad adhafa sya'iru hadzal wasfa al-amila wa qad adhafa sya'iru hadzal al amila ila al awwali. Maka sungguh penyair itu menyandarkan wasaf ini yaitu mani'u yang dia itu beramal kepada maf'ulnya yang pertama. Ya, maf'ulnya yang pertama. Wa huwa qawluhu al-muhtaji. Yaitu ucapan beliau al-muhtaji. Berarti al-muhtaji itu adalah eh, maf'ul yang pertama dari mani'u. Kemudian wa fasala bainahuma bil maf'ulits Kemudian penyair itu menyisipkan di antara mudhof dengan mudhof ilaih dengan maf'ul yang kedua. Ya, beliau menyisipkan maf'ul yang kedua. Apa itu wa huwa fadlahu? Yaitu ucapan beliau fadlahu. Ai mani'ul muhtaji fadlahu. Ya, menghalangi kepada orang yang membutuhkan itu um, kemurahan hatinya. Wal aslu qablal idofati dan asalnya sebelum idofah tersebut mani'unil muhtaja fadlahu. Ya mani'unil muhtaja fadlahu. Maka di sini terlihat al-muhtaja itu adalah maf'ul yang pertama, fadlahu itu maf'ul yang kedua. Wa mithalul fasli bidzorfi dan contoh menyisipkan dzaraf di antara mudhof dan mudhof ilaih untuk Uh, masalah yang kedua ini, masalah yang kedua ini berarti mudhafnya itu adalah wasf. Ya. Wadzalika shadiqun bil jari wal majruri. Dan itu berlaku juga untuk jar majrur. Berarti bisa diselipkan dzaraf, bisa juga jar majrur. Apa contohnya? Qauluhu sallallahu alaihi wasallama fi Abi Bakrin radhiyallahu anhu yaitu ucapan atau sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membela atau melindungi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hal antum tarikuli sahibi. Ya, jadi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal antum tarikuli sahibi. Ya, apakah kalian tidak ya jera menyakiti Apakah kalian tidak jera menyakiti sahabatku? Atau kita lihat catatan kaki. Hadal hadithu rawahul bukhariyu fi sahihihi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahih beliau fi Kitabil Manaqibi. Pada kitab Al-Manaqib ya, yaitu Al Mujallad Sabi'ah pada jilid ke-7 Sofhata Thamaniya Ashrota pada halaman 18. Warawahu fi kitabit tafsiri. Dan beliau Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala juga meriwayatkannya pada kitab tafsir. Ya, pada sahih beliau juga. Bilafzi tarikuna. Tetapi di sini lafadznya tarikuna. Berarti tidak menjadi mudhaf. Waqad qad naqala al-Hafidhu fi Fathil Bari. Dan sungguh ini dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani pada kitab beliau Fathul Bari, ya syarah Sahih Bukhari. Al-Mujallad As-Sabi'ah pada jilid ke-7, Safhata Khamsin wa Ishrina pada halaman 25. Eh, beliau menukilkan apa? Anil al-Okbari ya dari al okbari rahimahullahu taala annahu qala. Ya, bahwa beliau berkata. Ya kan ada tarikuna, ada tariku. Nah, al okbari berkata apa? Inna hadfan nuni min qata'ir ruwati. Ya bahwa meninggalkan nun tadi kan ada yang tariku, ada yang tarikuna. Nah, menghapus nun tersebut itu adalah kekeliruan dari perawi menurut Al-Ukbari. Lakin qolal hafidhu. Akan tetapi Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, Inna innal hadfa min babil idofati au litulil kalami. Penghapusan nun tersebut itu merupakan pembahasan atau merupakan salah satu salah satu dari idhofah. Ya. Jadi nunnya dihapus karena dia menjadi mudhof. Mudahnya seperti itu. Aulitu lil kalami atau karena memang hadis tersebut adalah hadis yang panjang. Unzur ini dapat dilihat di i'rabu mayushkilu min alfadhil hadisi ya lil ukbari buah karya al ukbari safhata sab'ina wa mi'atin halaman 100 70. Kita kembali ke atas. Fafihi idofatul wasfi, ya maka dalam pembahasan ini itu adalah eh, terdapat mengidofahkan wasf, ya wahuwasmul fa'ili, yaitu isim fa'il tariku atau tariku, ya karena jama mudhakar salim, ya ila maf'ulihi sahibi kepada maf'ulnya yaitu sahibi wa dalilu 'alal idhofati hadzfun nuni minal mudhofi dan dalil yang menunjukkan bahwa ini idhofah karena nun yang ada pada tarikuna itu dihapus ya nun yang ada pada mudhof yaitu tarikuna itu dihapus wal fasilu huwal jarru wal majruru dan Fasilnya yang diselipkan di antara mudhaf dengan mudhaf ilaih itu adalah jar majrur li. almas masalatu tsalitsatu kemudian permasalahan yang ketiga dari pembahasan ini ya yaitu apa? An yakunal fasilu qasama, qasaman. Ya, an yakunal fasilu qasaman. Yaitu ketika yang disisipkan di antara mudhof dengan mudhof ilaih itu adalah kosam, yaitu sumpah. Nahwu contohnya syarru wallahi al-majalisi majalisul ghibati. Syarru wallahi al-majalisi majalisul ghibati. Seburuk-buruk demi Allah. Ya, majlis itu adalah majlis ghibah. Ya, atau demi Allah seburuk-buruk majlis adalah majlis ghibah. Maka di situ antara syarru yang mudhaf dengan al-majalisi mudhaf ilaih itu ada ucapan qasam sumpah wallahi. Wa qad hakal kisaiyu ya dan al-kisai rahimahullahu taala telah menghikayatkan hadza gulamu wallahi zaidin. Ini adalah anak atau budak ya demi Allah dari Zaid. Ya, atau ini demi Allah adalah anak laki-laki atau budak dari Zaid. Wa amma mawadhi'ul faslil lati uh, eh, hmm, ya. Wa amma mawadhi'ul faslil lati tukhtassu bisy'ri faminha dan adapun kondisi-kondisi yang memperbolehkan menyisipkan kata di antara mudhaf dengan mudhaf ilaih allati tukhtassu bisy'ri yang itu dikhususkan untuk syair saja. Faminha, ya maka diantaranya al-awwalu yang pertama, ini yang khusus syair, an yakunal fasilu bainal mudofi wal mudofi ilaihi ajnabiyyan. Yang menjadi perantaraan atau disisipkannya antara mudof dengan mudof ilaih itu adalah ajnabi. Ya ajnabiyyan minal mudofi yaitu bukan merupakan makmul dari mudofnya, ya, sesuatu yang asing bagi mudof. Wal muradu bil ajnabi dan yang dimaksud dengan ajnabi ma'mulun ghairul mudofi. Ma'mulu ghairil mudofi. Yaitu yang menjadi makmul tetapi yang bukan eh, bagian dari mudof lisha syairi, sebagaimana ucapan seorang penyair. Ya, contohnya ucapan penyair, yang apa? Jadi yang disisipkan itu ajnabi. Itu apa? Ma'mulu ghairil mudhafi. Itu yang menjadi makmul, tetapi bukan makmul dari mudhafnya. Maka di sini penyair tersebut mengatakan, Kama khuttal kita bubikaffi yauman yahudiyin yuqoribu au yuzilu sebagaimana ya kitab yang ditulis oleh tangan Yahudi ya pada hari ini yauman atau pada suatu hari ya sebagaimana kitab yang ditulis dengan tangan Yahudi yuqaribu au yuzilu ya kadang tulisannya dekat atau kadang tulisannya jauh kita lihat catatan kaki untuk syair ini Asyairu uh, penyair ini yasifu rosmadarin wa yushbihuma baqiya firon min rusumiha huna. Maka penyair itu menyifati bentuk dari rumah. Wa yushbihu ma baqiya firon min rusumiha. Dan me menyerupakan dengan rumah-rumah lain yang bertebaran ya dari bentuk-bentuknya. Ya, jadi ada dar, ada rumah, kemudian ya, mungkin di perumahan, yaitu ada membandingkan rumah tersebut dengan rumah-rumah yang lain. Huna wa hunaka, yang bertebaran di sini dan di sana. Mungkin perumahan yang besar. Diserupakan dengan apa? Bikita batil yahudi Dengan tulisannya orang Yahudi kitaban ja'alahu maaf kitaban ja'ala ba'dahu mutaqariban wa ba'dahu mutafarriqan dengan cara penulisan yang terkadang tulisannya itu berdekatan dan terkadang tulisannya itu berjauhan ya ini pujian ya pujian karena tulisan orang Yahudi pada masa itu itu terkenal rapi Nah, kita tahu bahwa tulisan yang rapi itu ya jaraknya itu terkadang yang perlu dekat ya dekat, yang jauh ya jauh. Tidak mungkin dekat terus, ya kalau dekat terus sulit dibaca, tapi tidak mungkin jauh terus. Kalau jauh terus juga sulit dibaca. Maka tulisan orang Yahudi itu rapi. Ya, antara jarak-jaraknya itu tepat. Wa makna qawlihi au yazilu. Ya, atau au yuzilu. Itu maksud dari au yuzilu, berjauhan Wa khussal Yahudiyu. Dan di sini dikhususkan dengan Yahudi. Mengapa? Li Li'annal Yahuda kanu ahlal kitabati anadzaka. Ya, karena pada waktu itu ya anadzaka pada waktu itu li uh, kanu ahlal kitabati. Orang-orang Yahudi itu adalah ahli dalam menulis. Ya, ini menunjukkan pujian terhadap tulisannya orang Yahudi. I'rabuhu, i'rab dari syair tadi, kama al-kafu harfu tashbihin wa jarrin. Kama itu kafnya adalah huruf uh, tashbih yang menyerupakan dan huruf jar. Wama masteriyatun dan lafat ma itu masteriyah. Khutta fi'lun madin fi'lun madhin mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Ya khutta adalah fi'il madhi yang mabni ya untuk sesuatu susunan yang tidak disebutkan fa'ilnya atau mudahnya mabni untuk majhul. Alkitabu naibu fa'ilin. Lafat alkitabu naibul fa'il. Bikafi muta'allikun bi khoti. Dan lafat bikafi itu berkaitan dengan lafat maaf bi khutta. Bikafi itu muta'alikun bi khutta. Bikafi itu berkaitan dengan fi'il khutta. Wa huwa mudhafun. Dan kafi itu mudhaf. Wa yahudiyin mudhafun ilaihi. Dan lafat yahudiyin mudhaf ilaihi. Yauman dhorfu zamanin mansubun. Lafat yauman itu dhorof zaman yang mansub. Wama wama takholat alaihi fi ta'wili masdarin majrurun bil kafi. Dan ma ya ma masdariyah dan jumlah yang masuk kepada jum, um, ma masdariyah tersebut dapat ditakwil menjadi masdar yang kedudukannya majrur dengan kaf. Wal jarru wal majruru yaqa'u khabaron limubtada'in mahdhufin. Dan jar majrur itu kedudukannya sebagai khobar dari bagi mubtada yang di hapus. Yufhamu minal kalami sabiqi, yang itu dapat dipahami dari ya, syair yang sebelumnya. Takdiruhu, takdirnya, rosmu hadhihi dari kitabi. Bentuk dari rumah ini itu seperti ya, tulisan yang ada pada kitab. Yukoribu al-jumlatu sifatun li yahudiyin yukoribu jumlah yang menjadi sifat bagi Yahudi, au yuzilu ma'tufatun alaiha. Dan au yuzilu itu diatafkan kepada yukoribu. Kita kembali ke atas. Faqad fasala syairu bainal mudhafi, maka sungguh penyair menyisipkan di antara mudhafi, itu apa? Wahuwa kafi yaitu lafat kafi Wal mudofi ilaihi, yang menyisipkan antara mudof dengan mudof ilaihi. Mudof ilaihinya apa? Wahuwa qawluhu yahudiyin, yaitu lafat yahudiyin. Bi ajnabiyin minal mudofi. Dengan suatu lafat yang dia itu asing bagi mudof. Dia bukan makmul dari mudof wa huwa qauluhu yauman yaitu ucapan penyair yauman mengapa itu ajnabi fa innahu dzarfun liqaulihi khutta karena tadi lafat yauman itu bukan dzaraf bagi kafi tetapi dzarafnya bagi khutta ya yang ada sebelumnya wal aslu dan asalnya kama khuttal kitabu yauman bi kafi yahudiyin Ya, sebagaimana uh, ditulisnya kitab hari ini dengan tangan orang Yahudi. Nah ini keadaan yang pertama bagi atau bolehnya disisipkan antara mudhof dengan mudhof ilaih, namun yang khusus syair. Athani, keadaan yang kedua, al-faslu bina'til mudhofi, yaitu menyisipkan di antara mudhof dengan mudhof ilaih sisipannya itu naatnya mudofnya. Kaqauli syairi sebagaimana ucapan seorang penyair. Najautu wa qad ballal muradi yusaifah mini bani abi syaikhil abatihi talibi. Ya. Ya, najautu ya saya telah selamat atau lolos wa qad ballal muradi yusaifahu Ya, dan sungguh Al-Muradi, Al-Muradi ini nanti itu adalah Ibnu Muljam. Ya, Ibnu Muljam, uh, beliau adalah, maaf, dia, ya, la'anahullahu, semoga Allah melaknatnya. Itu adalah orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, jadi sungguh saya telah selamat, eh, saya telah selamat dan lolos ya sungguh dan sungguh Al-Muradi yaitu Ibnu Muljam membasahi pedangnya dengan darah atau dengan darah dari Ibnu Abi Syaikhil Abatili Talibi yang mudah Abatihi Talibi mini beni Abi Syaikhil Abatihi Talibi yang mudahnya itu adalah dengan darahnya Ali bin Abi Tolib radhiyallahu anhu kita lihat catatan kaki untuk syair ini. Al-Muradiyu yang dimaksud dengan Muradi di sini huwa abdurrahman Rahman ibnu Muljamin Al-Muradiyu la'anahullahu. Dia adalah abdurrahman Rahman bin Muljam Al-Muradi, semoga Allah melaknatnya. Wa huwa alladhi qatala al-khalifata ar-rashida Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia yaitu Ibnu Muljam itu adalah yang membunuh Al-Khalifah yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wal qailu yang mengucapkan syair ini huwa Muawiyatu bin Abi Sufyana radhiyallahu anhu. Ya, beliau adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Nah tadi apa? Ada Al-Abatihi Ya wal abatihi jam'u abtahu, abtahu ya atau abtahin. Ya. Iya. Abtaha ya. Ya jam'u abtahu atau jam'u abtaha. Dan al abatih itu jamak dari lafat abtahu atau abtaha. Apa itu abtahu? Wa huwa kullu makanin mutasain. Yaitu abtahu itu semua tempat yang luas Au huwa atau itu adalah masilun wasi'un fihi duqaqul haso. Ya, atau yang dimaksud abtahu adalah ya masilun wasi'un saluran atau jurang yang luas yang di dalamnya terdapat kerikil-kerikil yang halus. Itu yang dimaksud dengan abtah. Kemudian jamaknya abatih. Itu apa? Wal muraduhuna makkatu. Yang dimaksud dengan abatih di sini itu adalah Mekkah. Wa syaikhul abatihi dan ya syekh, ya orang tua atau pimpinan dari abatih, itu adalah huwa Abu Talibin. Ya, beliau adalah Abu Talib, walidu Aliyin radhiyallahu anhu. Abu Talib adalah ayah dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. I'rabuhu dan i'rabnya najautu itu adalah fi'lun wa fa'ilun. Ya fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'ilnya. qad dan lafat waqad al-wawu lil hali. Wawunya adalah wawu hal. qad harfu tahqiqin. Ya dan qad di situ adalah huruf tahqiq. Balil muradiyu balal muradiyu saifahu dan lafat balal muradi saifahu al jumlatu fi mahalli nasbin halun. Jumlah tersebut menempati kedudukan nasab sebagai hal. Mini bani abi, ibni mudofun wa abi mudofun ilaihi. Ibnu ibni adalah mudof dan lafat abi adalah mudof ilaihi. Majerurun bilyai. Dan abi itu majerur dengan ya' Wa abi mudofun. Dan lafat abi itu selain mudof ilaih, dia juga sebagai mudof. Wa tolibin mudofun ilaihi. Dan lafat tolibin adalah mudof ilaih. Wa qad fusila bainahuma biqaulihi syaikhil abatihi. Maka sungguh telah atau qad fasala bainahuma biqaulihi maka di situ Muawiyah itu menyisipkan dengan ucapannya, ya menyisipkan di antara mudhaf dengan mudhaf ilaih dengan ucapan syaikhil abatihi. Ya, yaitu al-abatihi wa huwa sifatun lil mudhafi. Al-abatihi itu sifat bagi syaikhi. Jadi al-abatihi itu bukan mudhaf ilaih, tetapi dia uh, sifat bagi syaikhi. Unzur as-sabbani. Ini dapat dilihat di hasyiah as sabban Al-Mujalladah Thaniya, jilid kedua. Sofhata wa sabaina wa Mi'ataini, halaman 278. Kita kembali ke atas. Faqada fusila bainal mudofi, maka sungguh ya, disisipkan di antara mudof, wa huwa qawluhu abi, ya, yaitu atau maaf. Jadi Syaikhil Abatihi tadi itu sifat ya. Nah, saya keliru tadi. Syaikhil Abatihi itu adalah sifat bagi mudhof. Mudhofnya itu yang abi. Ya, abi. Ibni Abi Syaikhil Abatihi. Nah, abi itu mudhof, Syaikhil Abatihi itu sifat bagi mudhof. Nah, talibi itu mudhaf ilaih bagi abi. Ya, jadi syaikhil abatihi itu yang sifat bagi mudhaf. Ya, faqad fusila bainal mudhafi, maka sungguh atau faqad fasala bainal mudhafi, maka sungguh Muawiyah itu menyisipkan di antara mudhaf wa huwa qauluhu abi yaitu lafadznya abi wal mudhafi ilaihi menyisipkan antara mudhaf dengan mudhaf ilaihi wa huwa qauluhu talibi. Nah, mudhaf ilaihinya itu yang talibi. Bina'til mudhafi disisipkan dengan na'atnya mudhaf. Wa huwa qauluhu syaikhil abatihi. Yaitu ucapan beliau syaikhil abatihi. Wal aslu dan asalnya mini bani abi talibin syaikhil abatihi min ibni Abi Talibin Syaikhil Abatihi. Tapi Syaikhil Abatihinya digeser, ya disisipkan di antara Abi dengan Talibin. Athalithu, eh, keadaan yang ketiga di mana penyisipan di antara mudhaf dengan mudhaf ilaih itu dikhususkan untuk syair, itu adalah al-faslu bin nidai, yaitu menyisipkan nida di situ. Ka qawli Bujairi bani Abi Sulma li akhihi Ka'bin. Ya, sebagaimana ucapan Bujair bin Abu Sulma kepada saudara beliau yaitu Ka'ab. Yahuthuhu alal islami. Di sini Bujair itu memotivasi atau mengajak Ka'ab kepada Islam. Di sini Bujair mengatakan bifaqu ka'bu bujairin munqadun lakamin ta'jili tahlukatin wal khuldi fi saqori. Ya, beliau mengatakan kaabu, ya kaabu di situ nidaknya Ka'ab itu. Wahai Ka'ab, mengikuti Bujair, yaitu mengikuti aku maksudnya, mengikuti Bujair itu mungqadun laka. Ya, dapat menyelamatkanmu min ta'jili tahlukatin wal khuldi fi saqari. Dapat menyelamatkanmu dari dicep, dah, dicepatkannya, ya, didahulukannya azab atau kebinasaan di dunia, yang atau disegerakannya azab di dunia, dan juga uh, eh, al-khuldi fi saqar, uh, kekal atau abadi di neraka. Untuk kita lihat catatan kaki. Al-makna, makna dari syair tersebut, Ya Ka'bu, ya wahai Ka'ab, muwafaqatu akhika bujairin alal islami, e, mengikuti saudaramu, yaitu bujair, dengan masuk Islam, itu apa? Munajiyatun laka. Itu dapat menyelamatkanmu minal halakil mu'ajjali ya, dari kebinasaan yang disegerakan fit dunia di dunia. Jadi wahai Ka'ab, engkau mengikuti saudaramu Bujair masuk Islam, itu dapat menyelamatkanmu dari kebinasaan yang disegerakan di dunia, wal khuludi fi adzabid daril akhirati. Dan juga dapat menyelamatkanmu dari kekalnya di azab akhirat nanti i'rabuhu i'rab dari syair tersebut bifaku mubtadaun lafat bifaku adalah mubtada wa huwa mudhafun dan lafat bifak adalah mudhaf ka'bu munada bi adati nidain mahdzufatin ka'bu adalah munada dengan perangkat nida yang dihapus ya tidak ada ya di situ mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin yang mabni dengan dhammah tetapi menempati kedudukan nasab. Bujairin mudofun ila wifaku. Bujair adalah mudof ilaih dari lafat wifaku. Munqadhun khobarul mubtada'i. Munqadhun adalah khobar mubtada'. Laka min ta'jilin muta'alliqani bil wasfi munqadhun. Laka min ta'jilin itu keduanya berkaitan dengan wasaf munqadhun. Tah tahlukatun hmm. Kemudian lafat tahlukatun mudhafun ilaihi. Tadi oh, Ta'jili tahlukatin, maaf. Lafat tahlukatin itu adalah mudhaf ilaih. Wal khuldi ma'tufun ala ta'jilin. Lafat al-khuldi diatofkan kepada lafat ta'jili. Fi saqari muta'alliqun bil khuldi. Dan lafat fi saqor, yaitu berkaitannya dengan al-khuld, ya, abadi di sakor. Kita kembali ke atas. Faqad fasola bainal mudhofi. Maka sungguh Bujair itu menyisipkan di antara mudhof wa huwa qauluhu wifaku yaitu ucapan beliau wifaku wal mudhofi ilaihi dengan mudhof ilaihnya wa huwa qauluhu Bujairin yaitu ucapan beliau bujairin. Nah, yang disisipkan apa? Bil munada. Ya, disisipkan munada di antara mudhaf dengan mudhaf ilaih. Ya, munadanya apa? Wa huwa qauluhu ka'bu, yaitu ucapan beliau ka'bu. Wal aslu dan asalnya wifaqu bujairin ya ka'bu. Ya wahai Ka'ab, ya ikutilah bujair. Wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala fasla mudhafin shibahi fi'lin ila akhirihi. Ay maksudnya ajiz ma nasobahu al-mudhaful ladhi yushbihul fi'la. Perbolehkanlah menyisipkan ya, apa yang dinasobkan oleh mudhaf yang mudhof tersebut itu menyerupai fiil. Ya. Idza kana dzalikal mansubu maf'ulan aw dzarfan. Jika yang dinasobkan oleh si tadi mudhofnya, mudhof yang beramal seperti fiil tersebut, yang dinasobkan adalah maf'ul dari mudhof atau dzaraf dari mudhof. Kemudian waqauluhu fasla dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala fasla maf'ulun muqaddamun lil fi'li ajiz. Itu adalah maf'ul yang didahulukan bagi fi'il ajiz. Wa manasaba ismun mausulun mabniyun ala sukuni. Lafat manasaba itu adalah isim mausul yang mabni dengan sukun fi mahalli raf'in fa'ilun lil masdari fasla yang mabni dengan sukun yang menempati kedudukan rofa fa'il bagi masdar fasla. Wa jumlatu nasoba silatun. Dan jumlah nasoba itu adalah silahnya. Wal aidu mahdhufun. Dan aidnya dihapus. Ai ma nasobahu. Tumma qala. Kemudian beliau mengatakan, Innahu lam yu'ab fil kalami al-faslu bil yamini. Kemudian tidak mengapa ya dalam ucapan itu menyisipkan di antara mudhof dengan mudhof ilaih dengan yamin. Apa itu yamin? huwal qasamu. Dan itu adalah sumpah. Thumma dhakara annal fasla fi halatid darurati syi'riyati wujida bil ajnabiyyi. Kemudian Ibnu Malik rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa menyisipkan antara menyisipkan kata di antara mudhof dengan mudhof ilaih pada darurat syair itu terdapat dengan apa ajnabi. Apa itu ajnabi? Wa huwa ma laisa ma'mulan lil mudhofi kama taqaddama. Ajnabi itu adalah kata yang bukan merupakan makmul dari mudhof sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Au bin na'ti au bin nidai atau pada darurat syair itu boleh menyisipkan na'at dan nida di antara mudhaf dan mudhaf ilaihi. Wan na'tu wan nida'u dakhilani fil fasli bil ajnabiyyi. Dan na'at dan nida itu keduanya ya masuk ke dalam bab uh, menyisipkan dengan ajnabi. Ya, karena sama-sama ajnabi sebetulnya, sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan mudhaf. Lakinnahu qassahuma bidzikri liqasdil idohi. Akan tetapi Ibnu Malik rahimahullahu taala mengkhususkan keduanya yaitu naat dengan nida itu disebutkan secara khusus. Liqasdil idohi. Tujuannya itu untuk menjelaskan. Wa takhsisu hadhil masailil akhirati bihalatid darurati yufidu annama qablaha jaizun fi sa'atil kalami. Dan mengkhususkan permasalahan-permasalahan yang di akhir, ya di bait yang kedua, dengan darurat syair. Itu menunjukkan bahwa yang sebelumnya, kalau yang khusus syair kan hanya tiga tadi, yaitu um, menyisipkan dengan ajnabi, naat, dan nida. Nah, itu khusus darurat syair. Tetapi apa faedah yang diberikan? Annama qablaha jaizun fi sa'atil kalami. Yang sebelumnya berarti bait sebelumnya yaitu fasla mudhafin shibahi fi'alin ma nasab maf'ulan au dharfan ajiz ya walam yu'ab fasla yaminin. Kemudian menyisipkan maf'ul, dharaf, dan tumpah itu berarti jaizun fi sa'atil kalami. Boleh selama ada keluangan atau memungkinkan pada saat mengucapkan kalam, tidak khusus syair saja. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.